ketika didiskusikan KI itu apa? Apa bukan orang? Tapi ngomongnya bukan tentang. Mungkin sama kecapan itu kok aneh. Saya belajar dari wong sing syukur, sing seneng nang syukur. Tapi syukur wong sore nikmat. Ya Allah, terusakan kula niku Gusti tidak setiap sing syukur. Ya, ya coba kon, coba anu nikmat. akan dilakukan wis. Ojo jaluk dadi wong sing sakar wayahe sampean. Nah, baru ada sih akhir terakhir wonten iki. Padha ketawa ada sih. Betul sudah sampai kejeron yang kalau sampean Milo jaluk ke Gusti Allah Kami wong sing seneng syukur Wong sing iso seneng syukur niku bakal zikir, senang zikir, nanti akan membuahkan kita senang dan syukur. Loh, senang dan syukur, maka bisa membuahkan satu hal yang diberlakukan ketika orang oleh bagi dalam Muhammad SAW. Wahus ibadatik. Jenengan tulungi kula Gusti ini, dengan jenengan ibu kula ini supados kula terus tinggal engkau nampol itu senang nurut